Allah mengizinkan bagi siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia ridhoi dan berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke-26. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini yang pertama para malaikat memiliki syafaat. Para malaikat memiliki syafaat yang Allah akan berikan kepada mereka. Kelak pada hari kiamat Allah berikan kepada mereka syafaat yang mereka bisa memberi syafaat kepada manusia. Akan tetapi Allah menjelaskan di dalam ayat ini juga satu pelajaran penting yang bisa kita petik bahwasannya syafaat para malaikat demikian pula syafaat yang lainnya tidaklah akan bermanfaat kecuali apabila telah terpenuhi padanya dua syarat pertama izin Allah izin Allah kepada yang memberikan syafaat izin Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang kedua ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat dan Allah tidak akan meridhoi kecuali bagi ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Adapun orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah menegaskan malidh min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu tidak ada bagi orang-orang musyrik kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi syafaatnya siapapun yang telah Allah tentukan, para malaikat maupun makhluk yang lain tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya karena dalam sejumlah ayat Allah telah menegaskan orang yang mempersekutukannya tidak akan mendapatkan syafaat Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita akan keagungan dan kebesaran Allah bahwasanya syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah yang kelak Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki di hari kiamat oleh karena itu Barang siapa meminta syafaat di dunia ini kepada selain Allah Maka dia telah mempersekutukan Allah Dan pada dalil yang kedua Telah kita bahas Surat Az-Zumar ayat ke-44 Allah menyatakan Kullillahi asyafa'atu jami'an Katakanlah Hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya maka barang siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah dalam kehidupan dunia ini berarti dia telah mempersekutukan Allah. Dan telah kita bahas di dalam bab tentang berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, kapan itu disebut syirik? Ketika kita meminta sesuatu yang hanya Allah saja mampu mengabulkannya. Contohnya kita minta dilindungi dari syaitan atau minta hidayah atau minta dilindungi dari kesesatan atau minta dilindungi dari api neraka atau mohon dikaruniakan anak atau minta diturunkan hujan. Ini adalah semua permintaan hanya Allah saja yang mampu mengabulkan. Kalau kita minta permintaan ini kepada selain Allah Itu adalah kesyirikan Sebab hanya Allah yang mampu mengabulkan Beda kalau kita minta kepada makhluk Sesuatu yang mampu dia berikan kepada kita ya, Misalkan seorang anak Minta uang jajan kepada orang tuanya Maka tentu saja itu bukan permintaan yang syirik Karena orang tuanya bisa mengabulkan Kalau dia minta kepada orang tuanya atau kepada makhluk siapapun sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah itulah salah satu kategori kesyirikan syirik di dalam permohonan atau doa permintaan ya nah termasuk di sini minta syafaat kepada selain Allah termasuk kesyirikan karena syafaat seluruhnya hanya milik Allah ya Adapun makhluk yang akan diberi izin untuk memberi syafaat itu nanti di hari kiamat. Sekarang di dunia ini barulah berupa janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya telah kita jelaskan kemarin termasuk salah kaprah yang sangat parah ketika seseorang meminta, bermohon atau berdoa meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang lainnya dari ayat ini adalah apabila syafaat para malaikat syafaat para malaikat tidak bermanfaat kecuali setelah Allah izinkan dan Allah ridhoi maka syafaat makhluk yang lebih rendah kedudukannya tentu lebih lebih apa namanya lebih patut lagi untuk membutuhkan izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, ayat ini juga bermakna bantahan kepada orang-orang yang bergantung kepada para malaikat. Demikian pula bergantung kepada makhluk apapun untuk mendapatkan syafaat. Kalau malaikat saja tidak pantas, maka makhluk yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya lebih tidak pantas lagi. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina min dunillah." Katakanlah, serulah yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard semua yang kalian anggap Tuhan selain Allah itu tidak memiliki sebesar darah pun yang di langit maupun di bumi apapun di langit maupun di bumi wama lahum fihima min syirkin dan mereka juga tidak memiliki atau tidak bersekutu bersama Allah di dalam penguasaan dan kepemilikan langit dan bumi wama lahu minhum min dhahirin dan Allah tidak memiliki seorang penolong pun dari kalangan mereka wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan jamaah sekalian inilah ayat yang terakhir di dalam bab ini dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan keterangan para ulama tentang makna ayat ini. Qala Abdul Abbas berkata Abdul Abbas yaitu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullahu taala. Beliau berkata menjelaskan tentang ayat ini. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah telah menafikan semua yang dianggap Tuhan selain Allah yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Allah menafikan semuanya. Semua yang mereka anggap sesembahan yang mereka bergantung kepadanya. Apa yang Allah nafikan? Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw min. Allah menafikan kekuasaan dari selainnya kekuasaan atau kepemilikan langit dan bumi ini yang pertama Allah nyatakan tidak ada satupun makhluk yang memiliki atau menguasai langit dan bumi dan seluruh alam ini Aukistun minhu tidak pula ada yang memiliki sebagian saja jadi tidak seluruhnya tidak pula sebagian ini yang kedua Allah menyatakan walaupun sebagian mereka juga tidak memiliki au yakuna aunan lillah yang ketiga Allah juga menafikan bahwa di antara mereka ada yang menolong Allah. Jadi tiga hal yang Allah nafikan. Pertama kepemilikan atau penguasaan dari mereka. Yang kedua bagian dari kekuasaan itu mereka juga tidak ikut memiliki atau ikut membantu Allah. Ya, itu yang ketiga. Ikut membantu Allah. Sama sekali tidak. Milik tidak, menguasai tidak tidak seluruhnya tidak pula sebagiannya tidak pula ikut membantu walam yabqa illa syafa'ah jadi tidak bisa diharapkan sedikit pun pertolongan dari selain Allah maka tidak ada yang tersisa kecuali syafaat ya dari selain Allah nggak bisa menolong kita kecuali memberi syafaat maka fabayyana annaha la tanfa'u illa ila man adzina lahu Allah pun menjelaskan syafaat ini tidak bermanfaat kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberi izin Ya, jadi jemaah sekalian Allah jelaskan dalam ayat ini empat kemungkinan makhluk bisa memberi manfaat tetapi tiga kemungkinan yang pertama sudah dinafikan. Yang tersisa tinggal satu. Ya. Tiga kemungkinan yang pertama, pertama makhluk itu punya kekuasaan sehingga dia bisa menolong kita. Yang kedua, punya sebagian kekuasaan saja, enggak semuanya, tapi sebagian sehingga dia bisa menolong kita. Yang ketiga, dia adalah sekutu Allah, penolong Allah sehingga dia pun bisa menolong kita. Ternyata semua itu Allah nafikan. Kalau begitu yang tersisa hanya satu. Hanya satu kemungkinan makhluk bisa menolong kita dengan cara syafaat. Ya, seperti syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi dan rasul, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Tetapi Allah tegaskan syafaat itu pun tidak akan bermanfaat kecuali setelah Allah izinkan. Iya, setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhoi. Surat Al-Anbiya ayat ke-28. Iya. Jadi Allah tegaskan Siapapun tidak bisa menolong kita di hari kiamat kelak kecuali dengan cara syafaat. Itu pun harus memenuhi syarat yaitu izin Allah bagi yang memberi syafaat tersebut dan ridho Allah bagi siapa yang diberikan syafaat. Kemudian kata beliau, "Fahadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuna hiya manfiyatun yaumal qiyamah." Kama nafaha al-Qur'an. Maka syafaat ini yang disangka oleh kaum musyrikin adalah syafaat yang dinafikan di hari kiamat sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Qur'an. Apa syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an jemaah sekalian? Yaitu syafaat bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Syafaat bagi kaum musyrikin telah Allah nafikan di dalam Al-Quran Di antaranya ayat yang kita sebutkan tadi Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu Kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati Surat Ghafir ayat ke-18 Surat Ghafir ayat ke-18 Allah menafikan syafaat bagi kaum musyrikin Mereka enggak akan dapat syafaat Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah menyatakan wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Iya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Iya. Kemudian penulis menyebutkan dan ini mari, masih dari masih dari ucapan Syekhul Islam tentang syafaat yang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana proses Nabi SAW diberi syafaat? Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beliau akan datang pada hari kiamat lalu bersujud kepada Robnya wayahmaduhu dan memuji Robnya. Ini yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW. Layabda bisyafaati awalan. Beliau tidak langsung memberi syafaat. Artinya apa? Syafaat ini bukan benar-benar milik Allah, bukan milik beliau. Jadi enggak serta-merta langsung beliau bisa memberi syafaat di hari kiamat tidak. Beliau sujud dulu kepada Robnya, dan beliau memuji Robnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuqal baru kemudian dikatakan kepada beliau irfa raksak angkatlah kepalamu. wakul yusma, berbicaralah kamu akan didengarkan. Was'al tu'ta, mintalah kamu akan dikabulkan. Washfa tushaffa. Dan silahkan beri syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi Nabi SAW sudah dijanjikan memberi syafaat, ternyata tidak serta-merta. Beliau harus memuji Allah terlebih dahulu, sujud kepada Allah, barulah diizinkan untuk memberi syafaat. Ini menunjukkan kepada kita, syafaat kelak di hari kiamat adalah pemberian Allah. di bawah kekuasaan Allah. Allah hanya berikan bagi siapa yang dia kehendaki. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Man as'adun nasi bi syafa'atika? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Ini pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sebuah pertanyaan yang menunjukkan para sahabat berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan mendapatkan syafaat itu. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Inilah jemaah sekalian, orang yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Artinya apa jemaah sekalian? Orang yang bertauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya karena dia ucapkan dengan ikhlas dari hatinya. Bukti bahwa dia ucapkan dengan ikhlas, maka dia mengamalkan makna dan kandungan la ilaha illallah yaitu la ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Sudah sering kita jelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Siapa yang mengamalkannya barulah bermanfaat ucapannya. Kalau dia ucapkan saja tanpa dia amalkan dua rukun ini, maka tidak ada manfaatnya apa yang dia ucapkan. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha maknanya adalah menafikan atau menyalahkan dan mengingkari semua yang disembah manusia selain Allah semuanya kita katakan salah tidak benar kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah maknanya adalah menetapkan atau meyakini tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah Jalla wa Ala satu-satunya yang patut disembah. Dia ucapkan, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan dalam hidupnya, barulah sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Orang inilah yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ya. Jadi hadis ini jelas orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah mengamalkan tauhid. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam berkata, "Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biiznillah." Itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas izin Allah. Ikhlas di sini maknanya orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Wala takunu liman asyraka billah dan tidak akan diberikan syafaat ini bagi orang yang mempersekutukan Allah. Ini hadis menegaskan hal ini, yaitu syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Ya. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di antara golongan yang akan mendapatkan syafaat adalah umatnya para pelaku dosa besar. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku dengan syarat tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Mereka tidak berbuat syirik. Maka mereka inilah di antara yang akan mendapatkan syafaat ya dan ini adalah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyuruh beliau memilih mau doa yang pasti dikabulkan atau syafaat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat supaya lebih banyak orang yang bisa diselamatkan dari api neraka iya tapi dengan syarat mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala jadi dosa apapun yang dilakukan seorang hamba dan sampai dia mati belum bertobat, dia pertama masih ada harapan mendapatkan ampunan secara langsung sebagaimana telah kita bahas di dalam bab keempat yaitu surat An-Nisa ayat ke-48 Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi, orang yang tidak berbuat syirik dosa apapun dia kerjakan, pertama dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Walaupun dia nggak tobat. Yang kedua, kalau Allah tidak mengampuni dia secara langsung, dia masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Iya. Tapi dengan syarat jamaah sekalian, dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Iya. Jadi inilah keutamaan orang yang menjauhi perbuatan dosa syirik. Kemudian beliau menjelaskan hakikat syafaat itu. Wa haqiqatuhu an Allah subhanahu alladhi yatafaddala ala ahli ikhlas. Sebenarnya syafaat itu adalah Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang ikhlas yaitu yang memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah fayaghfiru lahum maka Allah mengampuni mereka tapi ampunan Allah tidak langsung melainkan biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa dengan perantara doanya orang yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat iya jadi hakikatnya syafaat itu adalah orang yang memberi syafaat dia bermohon kepada Allah supaya orang yang dia beri syafaat diampuni iya jadi apa maksud Nabi memberi syafaat Maksudnya adalah Nabi bermohon kepada Allah supaya orang yang diberi syafaat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nabi yang mengangkat dia dari neraka kemudian masukkan ke surga bukan. Ya, atau menghalangi malaikat, jangan masukkan dia ke neraka bukan. Atau memerintah malaikat, masukkan dia ke surga, bukan itu maknanya jemaah sekalian. Tetapi minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dia sehingga Allah pun mengampuninya. Tujuannya apa? Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda agar Allah memuliakan orang yang memberi syafaat ini. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meraih kedudukan yang terpuji. Inilah yang sering kita baca dalam doa setelah azan, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Inilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah muliakan beliau di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Iya. Bagian akhir Syekh mengatakan, "Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun." Maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah yang mengandung kesyirikan padanya. Walihada athbata syafa'ah bi'izni fi mawadi. Oleh karena itu, Allah juga menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah di sejumlah ayat. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan syafaat itu tidaklah diberikan kecuali bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya intaha kalamuhu selesai ucapan beliau rahimahullahu taala Alhamdulillah jemaah sekalian dengan ini selesailah bab syafaat semoga Allah memberi manfaat apa yang telah kita pelajari dan mengajarkan kepada kita yang belum kita pelajari. Wabillahi taufik, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya syafaat itu bagaimana syafaat bagi apakah ada syafaat bagi orang munafik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disebut munafik. Disebut munafik karena mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan keislaman. Ini yang difonis dan disebut sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu sebenarnya kafir, bukan orang muslim. Maka tidak mungkin mereka dapat syafaat. Iya. Seperti telah kita sebutkan tadi dalam surat Ghafir, demikian pula surat Al-Maidah ayat ke-72. Orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir dan musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, surat Ghafir ayat ke-18 dan Al-Maidah ayat ke-72 orang-orang yang kafir atau musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dan orang munafik termasuk jenis orang kafir hanya saja bedanya dengan orang kafir yang terang-terangan mereka menyembunyikan ke kekafiran mereka itu saja bedanya sebenarnya mereka kafir cuman kekafirannya mereka sembunyikan dan mereka menampakkan keislaman ya dan Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasar neraka yang paling dalam. Ya, berdasarkan ayat ini, ulama mengatakan orang-orang kafir dari jenis munafik itu justru lebih parah azabnya, lebih keras dibanding orang-orang kafir yang jelas-jelas mengaku sebagai orang kafir. Ya, orang kafir yang pura-pura muslim ini lebih Allah murkai, lebih Allah benci. Makanya tempat mereka di jurang neraka yang paling dalam. Ya, jurang neraka yang paling dalam. Jemaah sekalian dalam sebuah hadis Nabi SAW dan para sahabatnya sedang duduk-duduk tiba-tiba terdengar suara keras sekali. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara yang sangat keras sekali Kemudian Nabi SAW mengabarkan itu adalah suara sebuah batu, sebuah batu yang jatuh di neraka. Allah perdengar, perdengarkan kepada para sahabat. Jatuh di neraka, di dasar neraka dia berbunyi karena sudah tiba di dasar neraka. Dan batu itu dilempar 70 tahun yang lalu. Dia baru tiba di dasar neraka 70 tahun kemudian. Iya. Jadi yang paling dasar neraka itu orang-orang munafik. Menunjukkan kepada kita Allah lebih membenci mereka daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas mengaku sebagai orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena bahaya mereka terhadap Islam lebih besar. Iya, bahaya orang-orang munafik ini terhadap Islam lebih besar. Baik. Tetapi jemaah sekalian, ulama membagi kemunafikan itu ada dua. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Kemunafikan akidah dan kemunafikan amalan, perbuatan ya, anggota tubuh atau lisan. Ya. Nah, yang disebut munafik kafir, munafik yang kafir adalah nifak i'tiqadi. Kemunafikan dalam akidahnya, jadi ya, dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Dialah yang disebut munafik. Adapun nifak amali yaitu melakukan sebagian perbuatan orang munafik. Sebagian perbuatan orang munafik tetapi dalam hatinya dia tidak menyembunyikan kekafiran. Maka dia masih muslim. Itu disebut nifak asgar. Sama dengan kekufuran, ada kufur akbar, ada kufur asgar. Syirik juga begitu, syirik akbar, syirik asgar. Kemunafikan juga begitu. Kemunafikan besar, kemunafikan kecil. Kemunafikan dalam hati menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman, inilah kemunafikan besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adapun kemunafikan dalam amalan, ya, dalam hatinya dia tidak menyembunyikan kemunafikan atau kekafiran, maka dia masih muslim tetapi dia berdosa besar. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga perangai munafik. Idza haddatha kadzaba. Pertama kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Ini contoh tiga perangai munafik. Ya. Apakah kalau seseorang melakukan ini dia jadi munafik? Tidak. Tapi dia berdosa besar, dia mengikuti sifatnya orang-orang munafik, namun dia tidak difonis munafik. Iya. Nah, kalau yang jenis kedua ini berarti masih mungkin mendapatkan syafaat kalau Allah menghendaki. Iya. Demikian wallahu alam. Hmm. Silakan. Baik, baik, baik. Tadi kan disebutkan hmm, Nabi akan mengampuni dosa-dosa besar. E, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat seperti sholat Jumat atau sholat wajib? Karena ada pernah dengar sholat meninggal sholat Jumat itu Berapa kali maka dia telah keluar dari Islam. Apakah Nabi akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggalkan kewajiban dari seorang Muslim? Jemaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat ada dua kondisinya. Pertama dia meninggalkan sholat karena mengingkari syariat sholat atau mengingkari kewajiban sholat atau enggak setuju atau benci ya terhadap syariat sholat maka jenis yang pertama ini ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat dia kafir murtad keluar dari Islam bahkan ulama juga sepakat walaupun dia sholat tetap dia kafir kalau mengingkari kewajiban sholat atau nggak setuju misalkan atau benci tidak suka dengan syariat sholat dan seluruh syariat Islam siapa yang membenci tidak setuju atau mengingkari maka dia kafir walaupun dia amalkan nggak ada pengaruh walaupun dia amalkan tapi hatinya mengingkari membenci tidak ada pengaruh dia kafir murtad keluar dari Islam sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ini yang pertama. Karena itu berarti pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, orang yang tidak mengingkari, dia tinggalkan sholat bukan karena dia mengingkari, dia akui. Dia akui, tidak dia benci syariat sholat. Kenapa dia tinggalkan sholat? Mungkin karena malas. Ya, misalkan karena malas maka di sini ulama berbeda pendapat, ya. Mazhab yang tiga, Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat tidak sampai kafir. Ya, tidak sampai kafir. Sedangkan dalam mazhab Hambali hukumnya juga kafir. Murtad keluar dari Islam. Jadi ulama berbeda pendapat. Dan jemaah sekalian, dari segi hukumannya, ulama juga berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Hambali, hukumannya sudah jelas, hukuman mati. Kalau enggak sholat. Tapi dalam tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, ternyata mereka juga berbeda pendapat soal hukumannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hukumannya juga hukuman mati. Padahal mereka tidak berpendapat sampai kafir. Hanya dosa besar. Tapi mereka mengatakan hukumannya hukuman mati. Ya. Ada satu hadis yang terkenal yang dijadikan dalil yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua agar menyuruh anak solat pada umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian solat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Nah, ini dalil yang dijadikan apa namanya? pegangan oleh ulama Syafi'iyah khususnya mereka berpendapat kemudian hukuman orang yang meninggalkan sholat adalah hukuman mati. Kenapa? Karena kalau umur 10 tahun hukumannya dipukul, padahal dia belum balik. Sehingga kalau dia sudah balik, dan dia tidak melakukan sholat, maka hukumannya harus lebih daripada pukul. Lebih daripada pukul apa? Hukuman mati. Iya. Tetapi ini bukan diterapkan oleh masyarakat, namun diterapkan oleh pemerintah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, mau ikut mazhab Syafi'i? Ya. Diberi hukuman mati orang yang enggak sholat walaupun mereka berpendapat tidak sampai kafir. Iya. Tapi dalam mazhab Ahmad dihukum mati karena murtad. Karena kafir, ya. Diminta bertobat, kalau enggak mau tobat diberi hukuman mati karena murtad. Ya, jadi ini dua pendapat ulama. Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah berdasarkan dalil-dalil adalah pendapatnya Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan solat walaupun dengan alasan malas sampai pada tingkatan murtad, kafir keluar dari Islam. Ya, berdasarkan banyak dalil di antaranya sabda Nabi SAW yang sangat tegas, Al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya, hadisnya jelas sekali. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Iya. Yeah. Walaupun di dalam mazhab Imam Ahmad pun berbeda pendapat kapan dikafirkan. Apakah kalau dia meninggalkan semua solat atau sebagian solat saja? Iya, itu pun berbeda pendapat lagi. Iya. Sebagian ulama berpendapat satu solat saja sudah cukup membuat dia kafir. Sebagian mengatakan kalau dia meninggalkan semua solat, enggak solat sama sekali, barulah dikafirkan. Iya. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ahmad, maka sudah kafir berarti dia nggak dapat syafaat. Ya. Kalau menurut pendapat ulama yang lainnya belum sampai kafir, berarti masih ada kemungkinan mendapatkan syafaat. Wallahu alam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tadi dikatakan bahwa mereka yang akan insya Allah mendapatkan syafaat adalah uh, ahlul ikhlas wa tauhid. Ya. yang ingin saya tanyakan adalah mengenai uh, Abu Talib, paman Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, yang kita tahu beliau wafat sebelum sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan bahwa uh, Abu Talib ini kelak berada di permukaan neraka. Andai bukan karena Rasulullah, beliau berada di kerak neraka. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah hadis ini menunjukkan bahwa kelak Abu Talib mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau seperti apa? Demikian Ustaz, terima kasih. Baik. Benar sekali, Abu Talib adalah pengecualian. Satu-satunya orang kafir dan orang musyrik yang diberikan pengecualian. Itu pun pengecualiannya bukan pengecualian yang sempurna. Maksudnya, dia dapat syafaat, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Dia tetap di neraka, dia tetap mendapatkan azab yang pedih, ya, walaupun azabnya dikurangi ya dikurangi ya dan disebutkan dalam hadis yang sahih azab yang ditimpakan kepadanya adalah dua buah api yang ditaruh di kakinya sampai membuat otaknya mendidih dan dia mengira inilah azab penghuni neraka yang paling berat dia nggak tahu dia padahal sudah diringankan. Ada yang jauh lebih berat daripada dia. Iya. Jadi dia tetap mendapatkan azab yang pedih, azab yang keras walaupun tidak sekeras orang-orang kafir yang lain. Jadi Abu Thalib adalah pengecualian. Nah ini menunjukkan kepada kita Allah betul-betul maha kuasa. Allah memberi syafaat dan tidak memberi syafaat dan memberi pengecualian sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang bisa mengatur Allah. Sesuai kehendak Allah, yaf'alu ma yasha, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Iya. Jadi Abu Talib adalah pengecualian itu pun tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka ya jadi jangan berharap dan jangan meyakini ada orang musyrik yang lain yang masih mungkin mendapatkan syafaat ya hanya Abu Talib itu pun sekali lagi tidak sampai menyelamatkan dia dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga Enggak sampai iya demikian wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nggak saya simpulkan bahwa kalau di dunia itu berarti doa, kalau syafaat itu berarti di akhirat. Kemudian yang kedua, adakah manusia yang bisa juga memberi syafaat? Sehingga kita perlu bagaimana dengan orang itu selama di dunia supaya dapat syafaat dari beliau. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama uh, di dunia ini kita berdoa kepada Allah dan boleh kita berdoa kepada Allah minta syafaat dan kita nggak boleh minta kepada makhluk syafaat itu sedikit pun dalam kehidupan dunia ini karena itu semuanya adalah milik Allah ya semuanya adalah milik Allah Dan di akhirat kelak barulah Allah izinkan barulah Allah izinkan kepada sebagian hamba-hambanya untuk memberi syafaat. Kepada siapa? Kepada yang Allah telah ridhoi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu memang kesimpulannya. Di dunia kita berdoa mohon syafaat mintanya kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Iya. Sebab syafaat bagi makhluk di dunia ini baru berupa janji, belum Allah berikan. Nanti Allah berikan izinnya di akhirat kelak. Iya. Itu pun izinnya tidak kepada semua orang, hanya bagi siapa yang Allah ridhoi. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan. Bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang kira-kira bisa memberi syafaat kepada kita. Ya, contohnya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya. Atau orang-orang soleh atau para ulama. Maka untuk mendapatkan syafaat nggak ada aturan khusus, nggak ada syariat khusus, kita harus melakukan apa kepada mereka? Nggak ada. Ya. Selain daripada melakukan apa yang telah Allah syariatkan. Ya, sebab utama untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu sebab utama. Yang kedua, ittiba. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk disebutkan dalam hadis sahih, termasuk ittiba kepada Nabi SAW adalah memperbanyak salawat untuk beliau. Ini termasuk sebab seseorang mendapatkan syafaat. Iya. Jadi nggak ada ketentuan khusus, ya, atau nggak apa namanya, tidak juga ada semacam perjanjian atau permintaan, ya akhi, tolong ya berikan syafaat saya nanti, ya. Nanti saya bayar kamu sekarang misalkan. Itu nggak seperti itu caranya. nggak perlu seperti itu. Ya. Dan tidak dicontohkan sedikit pun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya nggak ada nggak ada hadisnya seorang sahabat minta kepada sahabat yang lain ya kalau engkau tidak temukan saya di surga misalkan tolong minta kepada Allah nggak ada itu mengada-ada dalam agama tidak ada hadisnya sama sekali ya atau bikin perjanjian tolong berikan syafaat saya kelak di hari kiamat ya itu nggak ada tidak ada dan yang lebih dikhawatirkan kita terjerumus dalam sifat gulu. Gulu terhadap orang yang kita anggap orang soleh di dunia. Ya. Apakah seorang kiai, seorang ustad. Ya. Kalau kita minta kepadanya, jangan lupa ya, ya kalau saya di hari kiamat nggak temukan saya di surga, cari saya. Ini bisa jadi gulu, berlebihan. Dari mana kita tahu dia masuk surga? Iya. Kita nggak tahu dia masuk surga atau masuk neraka. Selama dia masih hidup di dunia ini, kita nggak akan bisa memastikan walaupun dia dikenal sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, itu sama sekali bukan jaminan. Bukan jaminan dia pasti masuk surga. Kata Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, "Innal hayya la tu'man alaihi fitnah." Sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah sedikit pun. Hari ini dikenal dia sebagai seorang ustadz, besok belum tentu. Ya, besok bisa jadi teroris. Ya, besok bisa jadi orang yang sesat, menyimpang, pelaku dosa maksiat. Ya. Jadi jemaah sekalian jangan gulu. Ya. Jangan apa namanya memperlakukan seorang soleh, seorang ustadz itu dengan cara berlebih-lebihan seakan-akan dia pasti masuk surga. Lalu kita sudah pesan khusus. Ya. Jangan lupa beri syafaat. Ya. Itu gulu itu gulu atau mengantarkan kepada gulu berlebih-lebihan kepada seorang dai atau seorang ustad, Iya. Jadi dan itu nggak ada syariatnya, tidak ada dalilnya sama sekali seperti itu. Yang ada dalilnya kalau mau dapat syafaat tauhidkan Allah, murnikan ibadah hanya kepadanya dan jauhi semua dosa syirik.